Namun ada sebuah tema yang ini kita lihat penting untuk kita pelajari bersama yaitu pembahasan tentang waswasah asyayatin. Waswasah asyayatin. Bisikan-bisikan atau waswasah syaitan. Naam, saya akan bacakan eh, pembahasan ini dari Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis li Syekh Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali. Syarah terhadap kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis li Al-Imam Abi Utsman As-Sabuni rahimahullah. Baik. <clears throat> Berkata Al-Imam Abi Utsman As-Sabuni rahimahullah wa ya'taqidun aw wa yatayaqqanun anna Allah subhanahu khalaqas syayatin yuwaswisuna lil adamiyyin dan ahlu sunnah ahlul hadis para sahabat para tabi'in wa tabi'ut tabi'in mereka yakin meyakini annallaha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqas syayatin menciptakan syaitan na'am yuwaswisuna lil adamiyin memberikan bisikan-bisikan waswasah bagi bani Adam apa tujuan waswasah dari syaitan wa yaqsuduna istizlalahum atau istizlalahum fayatarassaduna lahum mereka syaitan memiliki maksud untuk menggelincirkan Bani Adam. Fayatarassaduna lahum sehingga senantiasa iblis syaitan mengintai Bani Adam. Diintai terus, dilihat terus dan terus membisiki dengan bisikan-bisikan yang jelek, dengan bisikan-bisikan yang batil untuk menjerumuskan manusia kepada kejelekan-kejelekan. Qala Allah Jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun." Dan sesungguhnya setan-setan itu la yuhuna mereka membisikkan melemparkan bisikan-bisikan ila auliyaihim kepada wali-walinya subhat-subhat dilemparkan kepada auliyaihim liujadilukum agar dengan itu ya mereka mendebat kalian mendebat para nabi mendebat para rasul mendebat para sahabat dengan subhat-subhat tadi wa in ata'tumuhum jika kalian mentaati mereka, innakum la musyrikun. Sungguh kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Dan seterusnya disebutkan di sini beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim tentang adanya waswasah syaitan. Bisikan-bisikan mada syaitan. Qala Syekh Rabi' ibn Hadi berkata Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali min aqaidi ahli sunnah أن الله تبارك وتعالى خلق الجن والشياطين di antara akidah ahli sunnah keyakinan ahli sunnah Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal jin Allah menciptakan jin dan Allah menciptakan syaitan Naam ada jin, ada syaitan ada iblis Nah ini kalimat yang kita sering dengar iblis, syaitan, jin. Taib. Wahum zurriyatu iblis. Jin itu adalah zurriyah keturunannya iblis. Nah, fahuwa abul jin. Iblis itu adalah abul jin. Asal usulnya jin, bapaknya jin. Itu iblis. Sebagaimana Adam adalah abul bashar, sebagaimana Adam adalah abul bashar bapaknya manusia. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah menyebutkan tentang iblis, Allah mengatakan kana minal jin. Sesungguhnya iblis itu adalah dari kalangan jin. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahfi, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu." bi'sa lidh-dhalimina badala apakah kalian akan menjadikan iblis wa dan keturunannya berarti jin itu adalah keturunan siapa iblis apakah kalian akan menjadikan iblis wa dan keturunannya auliya'a min duni wali-wali ilah min duni selain aku Wahum lakum adu Padahal iblis dan bala tentaranya adalah musuh bagi kalian Orang menjadikan musuh sebagai wali Bi'sa zalimina badala Sungguh sangat jelek Pengganti yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim Ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah Jadi yang kita yakini ahlu sunnati wal jamaah meyakini Allah telah menciptakan jin. Allah telah menciptakan iblis dan iblis punya keturunan minal jin. Naam. Dan asyayatin, syaitan adalah sifat. Naam. Ada di kalangan jin yang menjadi syaitan dan ada di antara manusia juga yang menjadi apa? Syaitan. Syayatin al-ins wal jin. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini yang kita yakini bahwasanya Allah Jalla wa ala telah menciptakan iblis. Nah, menciptakan syaitan. Wa syaitan huwal adu'u al-awwal li Adam wa dzurriyyatihi. Dan yang wajib juga kita yakini bahwasanya syaitan itu, iblis itu adalah musuh. Musuh bagi manusia. Musuh Adam alaihi salatu wasallam sejak zaman ayah kita Adam salatu wassalam iblis telah memancangkan permusuhan. Iya. Maka wajib bagi kita untuk meyakini itu. Innahu lakum adu mubin. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah aduun mubin, musuh yang nyata. Dan iblis telah bersumpah di hadapan Allah, waqad aqsama bi'izzatillah. Iblis telah bersumpah dengan kemuliaannya Allah, annahu la yaqudunna lahu aw lahum siratahul mustaqim. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim Bersumpah dia dan bertekad ya, aku akan menyesatkan Bani Adam. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu sirotokal mustaqim. Aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala aksarohum syakirin. Dan sungguh engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Naam. Demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dari ayat ini. Naam. Dan Allah telah mengingatkan itu dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwan. Maka jadikanlah setan itu betul-betul musuh bagi kalian. Itu yang harus kita imani ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Fa syaitan kata Syekh Rabi, syaitan wa junuduh dan bala tentaranya baik dari kalangan jin atau dari kalangan ins betul-betul mereka bersungguh-sungguh jadun betul-betul bersungguh-sungguh fi iblali ya ibadillah betul-betul bersungguh-sungguh untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Naam bahkan yang dimusuhi bukan orang-orang biasa seperti kita saja para nabi para rasul dimusuhi di dalam surah Al-An'am ayat 112 Allah Jalla wa Ala berkata Allah berfirman Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu musuh. Musuh dari kalangan syayatin, syayatin al-ins wal jin baik dari setan-setan jin atau setan-setan apa? manusia. Di mana mereka saling bekerja sama, syayatin, al-ins wal jin, yuhi ba'duhum ila ba'd, masing-masing mereka saling membisikkan dengan yang lain zukhrufal qawli ghurura, kalimat-kalimat yang menipu. Bil waswasah, dengan waswasah, dengan penyesatan, dengan istifzaz, dengan hasungan-hasungan yang buruk. Ila akhirnya dan seterusnya. Dan ini harus kita senantiasa ingat ma'asyiral muslimin. Walihada oleh karena itu Allaman Allah tabaraka wa ta'ala al-isti'adzah min syarril wiswas. Oleh karena itu Allah Jalla wa ala beliau mengajari kita untuk beristi'adzah. Banyak minta perlindungan kepada Allah min syarril wiswas dari kejelekan waswasah syaitan. Hati kita ini, jiwa kita ini terus dibisiki, dibisiki, terus dibisiki agar kita jauh dari ilmu, agar kita jauh dari ibadah, agar kita jauh dari enam kebaikan, agar kita mendekat kepada asyirik, agar mendekat kepada al-bidah wal ma'asi. Itu waswasah syaitan. Oleh karena itu kita diajari Allah, diperintahkan Allah Jalla wa'ala untuk berlindung kepada Allah. Dari waswasah syaitan. Qala tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat ini, Kul, katakanlah wahai Nabi, A'udhu bi Rabbin Nas. Perintah kepada Nabi. Wahada amr li ummatih. Juga perintah untuk umatnya. Nabi saja diperintahkan. Dalam keadaan beliau telah dilindungi oleh Allah. Maksum. Naam. Diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah. Rabbun Nas. Kul, katakanlah wahai Nabi, A'udhu bi Rabbin Nas. Aku berlindung kepada kepada Allah Rabbun Nas Rabbnya manusia Malikin Nas Rajanya manusia Ilahin Nas Ilah sesembahnya sesembahannya manusia Min syarril waswasil khannas Dari kejelekan waswas ya, Bisikan-bisikan Al-khannas Khannas yakni syaitan Alladhi waswisu fi sudurin nas Yang setan itu yuwaswis Selalu membisikkan pada dada-dada manusia. Naam. Minal jinnati wan nas dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Naam. Jadi waswasah itu bisa datang dari al-jin ya, masuk ke hati kita, iwaswis membisikkan atau melalui syaitan manusia ya. Orang-orang ateis, ahlul bidah dan yang seterusnya ya, melemparkan subah, melemparkan subhat-subhat, mengajak kepada kebidahan, mengajak kepada na'am asyirik billah azza wajal. Taib. Maka dari ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fala ya'simaka min idlali syaitan bil wiswas maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau dari penyesatan syaitan dari waswasa syaitan tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun. Apakah itu junu, tentara-tentara tidak bisa menyelamatkan kita. Wala atau kekuatan manapun tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Wala sultan tidak pula ada sultan, kekuasaan raja yang bisa menyelamatkan kita dari waswasa syaitan. Wala syai, apapun tidak bisa menyelamatkan kita illallah kecuali Allah. Hanya Allah saja Subhanahu wa ta'ala dialah yang bisa menyelamatkan kita dari waswasah syaitan. Al-insan dhaif. Li'anna al-insan dhaif kata beliau, li'anna al-insana dhaif. Manusia itu dhaif. Fa innahu law kana yamliku dunya kulluha la yastati'an yuqawima hadal adu. Sungguh seandainya seorang kata Syekh Rabi mempunyai dunia seisinya tidak bisa menghadapi musuh ini. Bagaimana kita akan menghadapi makhluk ini tidak kelihatan. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat. Ya. Taib, kita tidur setan bermalam di apa namanya Khaisum. di mana ini? Eh, nah, eh, rongga hidung. Nah, orang tidur dikencingi setan, tidak ngerti kita. Nah, orang yang tidur bablasan, tidak mendengar azan, tidak mau bangun dan seterusnya. Nah, ya bulu alaihi syaitan. Syaitan mengencingi dia. Yakni musuh kita ini kita tidak bisa melihatnya, mereka melihat kita. Allah berfirman dalam suratul A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis itu yarakum bisa melihat kalian huwa wa qabiluhu dan bala tentaranya syayatin al-jin bisa melihat kalian min haitsu la tarawnahum dalam keadaan kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kita punya harta, punya dunia seisinya untuk melawan mereka ini. Eh, bagaimana? Kita membuat benteng setebal-tebalnya. Kita membuat bangunan setinggi-tingginya. Tidak bisa. Iya. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan. Fasyayatinul jin, maka setan-setan dari kalangan jin la narahum kita tidak bisa melihat mereka. Naam, wasyayatinul ins, kalau setan manusia, iya, kita bisa melihat. Wasyayatinul ins narahum. Kalau setan manusia kita bisa melihat. Namun ingat, walakin hum junudus syaitan aidan. Namun setan-setan dari kalangan manusia ini sesungguhnya adalah tentaranya syaitan dari kalangan jin, tentaranya iblis juga. Naam. Wa yas'auna fi idlalin nas dan mereka semuanya berupaya untuk menyesatkan manusia. Di antara syaitan manusia kata Syekh Rabi wa minhum ad-du'at ala abwabi jahannam. Para dai yang menyeru manusia kepada neraka jahannam ahlul bidah min al khawarij wal rawafid ya, wal mu'tazilah mereka ini doa tila abu abi jahannam pakaiannya pakaian dai nah orang-orang syiah pakai jubah pakai sorban yang besar tetapi yang mereka serukan adalah menyeru manusia ila abu abi jahannam menyeru agar agar mencela Rasul alaihi salatu wasallam menyeru agar mencela para sahabat mengkafirkan para sahabat tu'atil abi jahannam wa minhum al-kadzabun ad-dajjalun di antara mereka adalah para dajjal, para pendusta. Ada yang mengaku dirinya sebagai nabi, ya, dan seterusnya. Ila akhirnya. Maka wajib bagi kita, ma'asyiral muslimin, kata Syekh Rabi, fal mukminun, kalau memang kita orang yang beriman, kita mengimani bima jaa fil Quran. Kita mengimani semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya syaitan itu ada. Nah, syaitan mewujud. Setan itu ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti jin ada. Syaitan ada. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya mereka mengganggu, menggoda manusia dengan waswasah. Wajib kita yakini ini. Ini perlu kita ingatkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah karena di antara manusia ada yang tidak meyakini adanya jin bahkan nah keberadaan mereka tidak meyakini subhanallah. Fal aqlaniyun wal falasifah al aqlaniyun orang-orang yang lebih mengedepankan akal wal falasifah dan ahli falsafah ba'duhum yungkiru wujudal jin Sebagian mereka mengingkari keberadaan jin, yakni jin saja mereka tidak meyakini keberadaannya. Nah, wa ba'dhum ya'tarifu biwujudil jin. Sebagian manusia ada yang meyakini jin itu ada. Ada jin itu, lakin yarawna annal jin la tadkhul fil insan. Namun mereka mengatakan jin tidak masuk ke dalam manusia, tidak masuk. Jin ada tapi tidak ada itu kesurupan, tidak ada. Tidak ada jin itu masuk ke tubuh manusia, tidak ada. Apalagi masuk ke hati manusia, dada manusia, yuwaswis membisik-bisikkan. Nah, Coba lihat aksamun nas. Jenis-jenis manusia. Ada yang mengingkari keberadaan jin sama sekali. Ada yang meyakini ada, namun tidak meyakini jin itu masuk ke dalam manusia. Yaqulun mereka mengatakan inna innahala tuwaswis. Ada jin itu tapi tidak tuwaswis, tidak membisik-bisikkan dengan bisikan yang yang jelek. Tidak ada bisikan syaitan itu. Wala tadkhul fi jawfil insan dan tidak masuk dalam tubuh manusia. Wala tajri minhu dam, apalagi mengalir melewati aliran darah. Tidak kata mereka. Adapun kita ahlus sunnah alhamdulillah ketika Allah berikan nikmat iman kepada seseorang. Allah beri nikmat iman kepada ahlus sunnah maka kita mengimani semua yang dikabarkan dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Allah berfirman, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ketika Allah mengatakan dalam ayat ini, syaitan itu yuwaswisu selalu membisik-bisikkan fi sudurin nas dalam dada-dada manusia. Ahlu sunnah meyakini bahwasanya ah, mereka ini syaitan fatwaswi sulasyak Tidak tidak diragukan mereka ini memiliki bisikan-bisikan waswasah. Dan kita merasakan itu ikhwatul kiram. Wal insan yahussu bihadza. Kita merasakan itu. Fakulu insanin aqil, setiap manusia yang berakal yudriku hadza, mesti merasakan ini. Dalam dadanya dibersiki, dibisiki sesuatu, terbersit sesuatu. Yaktur bibalihi asya terbersit dalam benaknya ya sesuatu. Nah. Bahkan kejelekan-kejelekan yang dia sendiri tidak menginginkannya. Ya. Diajak berbuat jelek, diajak berbuat syirik, diajak ini itu yang dia sendiri tidak me, me, menginginkannya. Nah, dari mana bisikan-bisikan ini? minas minasyayatin. Bisikan itu datang dari apa? Dari syaitan. Datang dari syaitan. Taib. Bismillah. Nabi pernah bersabda, "Ya'ti asyaitanu ahadakum, fayaqul man khalaqa kada, wa man khalaqa kadza, hatta yaqul man khalaqallah." Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui lisan Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya'ti syaitanu ahadukum." ahadakum. Syaitan akan mendatangi kalian. Maka dia bertanya, "Man khalaqa Siapa yang menciptakan ini? Yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan bumi siapa? Yang menciptakan ini siapa? Hatta yakula sampai syaitan bertanya, "Man khalaqallah?" Siapa yang menciptakan Allah? Nah, berarti syaitan ada. Dan itu bisikan-bisikan yang mungkin muncul pada jiwa manusia. Walhamdulillah itu dikabarkan oleh Nabi Walhamdulillah itu diberitahukan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan diberitahu bagaimana kita menghadapinya. Kalau kamu mendapatkan itu, tahi segera berhenti. Jangan ikut mengalir bersama bisikan syaitan. Faliantahi, walyastaid billah, segera berlindung pada Allah Jalla Ala. Fal-Quran nassun atau nassu ala hada. Intinya Al-Quranul Karim telah menyebutkan adanya waswasah syaitan. Wasunnah nassat, ala anna syaitan yajri min ibni Adam majraddam. Demikian pula sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya syaitan itu mengalir atau berjalan pada tubuh bani Adam majraddam melalui aliran apa? Darah. Aliran darah. Disebutkan dalam hadis Al Bukhari. An Safiyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin dari Safiyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin qalat beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan suatu saat Nabi sedang i'tikaf i'tikaf di waktu malam fa ataituhu azuruhu lailan saya pun menziarahi beliau di waktu malam Safiyah bintu Huyai menziarahi Rasul, menjenguk Rasul di waktu malam. Fahadastuhu. Saya pun berbicara dengan beliau, berbincang-bincang. Fakumtu, maka saya kemudian berdiri, ber, berdiri pamit di waktu malam, pamit sudah merasa cukup, ingin pulang. betul, saya pun berdiri ya, fakama ma'i. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mm, berdiri juga mengantarkan aku sampai pintu masjid. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid. Famarra rajulan. Ketika aku berdiri bersama Nabi alaihi salatu wasalam tiba-tiba ada dua orang sahabat yang melintas. Minal Ansor dari kalangan Ansor. Falamma ra'aya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a. Ketika dua orang sahabat Ansor ini melihat Nabi, ada Nabi, di sampingnya ada Sofia, ya ada seorang wanita di samping Nabi. Keduanya langsung berjalan dengan cepat. Tampak sekali perubahannya, berjalan cepat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam segera berjalan atau mencegah keduanya untuk nah, berhenti sejenak. Ala rislikuma. Jangan cepat-cepat kalian. Berhenti kalian. Innaha Sofiyah. Ini yang di sampingku adalah Sofiyah bintu Huyai. Bukan wanita yang lain. Qala maka keduanya langsung bertasbih subhanallah ya Rasulullah. Yani subhanallah ya Rasulullah. Ya, tidak mungkin kita punya suudzon pada antum. Demikian maknanya. Ya. Yani tanpa Nabi menyebutkan ini Sofia, ya. tidak ada yani eh, syuuban subhanallah ya Rasulullah. Namun kemudian Nabi mengatakan qal, Nabi mengatakan inna syaitan yajri minal insan majraddam Sungguh syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia majraddam melalui aliran-aliran darah. Fakhasyitu maka saya khawatir an yuqdhafa fi qulubikum syai'an. Saya khawatir syaitan melemparkan dalam hati kalian sesuatu Awqala syarran atau melemparkan kejelekan pada kalian. Hadis ini ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Naam. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah wa Muslim. Nas min ar-rasul. Ada nas dari Rasul, anna syaitan yajri min ibni Adam, majrad dam. Jadi syaitan itu masuk dalam tubuh manusia. Ya, dalam keadaan normal-normal saja masuk. Ya jadi majrad ya, Masuk melalui aliran darah. Nah, hujan ya. Biasanya berpikir apa namanya? Helm basah. Baik. Syaitan ya majrad dam. Ya, ya kan? <laughs> Baik. Eh, nah, masuk pada kalimat berikutnya. Fahada nasun minar rasul. Ini nas dari Rasul bahwasanya syaitan yajri majrad dam. Yajri min ibni Adam majrad Naam. terlebih ketika seorang itu sedang lalai. Wahasatan idza ghafila an dzikrillah. Terlebih ketika seorang sedang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Eh, Syekh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali. Beliau menyebutkan beberapa riwayat yang lain. Nah. Jadi dari hadis ini diambil faedah juga dari nah, nah kisah ini. Kita tahu siapa sahabat. Ya, sahabat yani. Mereka orang yang yang paling mulia dari umat ini. Nabi pun mengkhawatirkan itu. Ya. Waswasah syaitan. Qala Syekh Rabi, fal atqiya qad yuwaswis lahum syaitan. Orang yang bertakwa sekalipun qad yuwaswis lahum syaitan. Syaitan membisiki dengan bisikan-bisikan. Lakin la yadurruhum tetapi biidnillah azza wa jalla yadhurruhum tidak membahayakan mereka. Nah, dan bisikan itu sesungguhnya tidak memadaratkan ketika seorang kemudian tidak mengikuti bisikan tadi. Segera berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Segera bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syaitan yuwaswis lahum bi asya khatirah jiddan. Sesungguhnya syaitan membisik-bisikkan perkara-perkara yang mungkin sangat jelek kepada orang-orang yang bertakwa. Tetapi fala yubaluna biha. Tetapi orang-orang yang bertakwa tidak mempedulikannya. Segera menghadapi itu dengan iman. Segera menghadapi itu dengan isti'adah billah azza wajal. Dalil bahwasanya syaitan mungkin saja membisik-bisikkan perkara yang sangat besar sekalipun, sangat jelek kepada orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di sini beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala jaa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang serombongan sahabat, ada beberapa sahabat datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Fasa'aluh. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi, "Inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi. Ya Rasulullah kita dapatkan dalam dada-dada kita bisikan-bisikan. Ma yata'azamu ahaduna yang kalau bisikan itu kita ucapkan, kita merasa itu adalah perkara yang sangat besar, saking jeleknya. Nah, mungkin dibisiki kalimat-kalimat yang buruk, Mungkin dibisiki keraguan-keraguan tentang Islam. Mungkin dibisiki keraguan-keraguan tentang sifat Allah. Mungkin dibisiki keraguan-keraguan tentang Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Mungkin dibisiki perkara-perkara yang buruk. Ini bisa disimpulkan dari ucapan para sahabat. Ya Rasulullah, dalam hati kita, kita dapatkan bisikan-bisikan yang kalau kita ucapkan, ini perkara yang sangat besar ya Rasulullah. Tapi tidak diucapkan oleh para sahabat. Kala maka Nabi bertanya ketika itu, "Waqad wajadtumuh?" Apakah kalian mendapati itu? Kalian sudah mendapatkan itu? Kalau para sahabat mengatakan, "Na'am, iya ya Rasulullah." Qala kemudian Nabi mengatakan, "Dzaka sharihul iman." Itu menunjukkan keimanan kalian. Ya. Jadi bisikan-bisikan itu justru menunjukkan keimanan. Kenapa? Karena dia mengingkari dan merasa berat. Itu bukti bahwa saya kamu beriman. Nah, obat dari Nabi Ali Sulatul Wasalam. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah seandainya ada bisikan dalam diri kita, misal ada bisikan. Nah, bisikan nabi itu tidak benar, misal. Tidak ada nabi itu. Kita merasa berat dengan bisikan tadi, tidak, tidak. Laisa bisahih, tidak benar ini. Saya meyakini Nabi Ali salatu wasallam hak. Bukti-bukti kebenaran Nabi sangat banyak. Ya, mukjizat Nabi demikian banyak. Al-Qur'an Allah jaga sampai sekarang ini. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Yani dia tolak itu semuanya. Dia berusaha untuk menolak dengan iman. Muncul lagi bisikan. Kemudian dia tolak lagi, dia tolak lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan sorihul iman. Kebencian kita dan ketidaksetujuan kita dengan bisikan-bisikan itu menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kepada kita iman. Zaka iman. Dari hadis ini, ya, fabayyana anna hadza la yadur ila kunta karihan. Jadi bisikan-bisikan syaitan itu tidak membahayakan kalian Ila kunta karihan jika kamu membencinya. Karena itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Dan memang demikian pekerjaan syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Mungkin saja syaitan waswasalaka kabil kufri. Mungkin syaitan membisik bisikan kekufuran dalam hatimu. Wa anta takrahu dalik. Kamu membencinya. Membenci bisikan tadi. Fakarohiyatu kalidalika min sarihil iman. Kebencian kamu terhadap bisikan-bisikan itu adalah sarihul iman. Sarihul iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Faya ikhwata Syaitan yatasallat yatasallat ala kathir minan nas. Sungguh banyak di antara manusia yang dikuasai oleh syaitan. Kenapa dikuasai? Karena mereka mengikuti mada, mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Yaqulu ahaduhum ana kafir. Taqulu lahu kaifa yaqul? Aqulu fi nafsi kada wa kada. Naqulu lahu la. Taib. Ada sebagian orang yang dalam hatinya ada bisikan-bisikan macam-macam. Dia ikuti sampai rusak akalnya. Nah, tetapi kalau kita mau kembali kepada hadis ini, hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam, sesungguhnya hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah obat obat. Ya. Kalau ada orang yang sakit dengan sakit ini, karena bisikan-bisikan yang demikian besar menimpanya, sampai dia mengatakan, anak kafir saya ini kafir. Ya. Coba tanya kepada dia, Kaif, bagaimana engkau kafir? Saya telah mengatakan dalam jiwa saya seperti ini, seperti ini. Jadi bisikan-bisikan ternyata. Maka kita katakan kepada dia, La, tidak. Anda mukmin, Insya Allah kamu mukmin. Ya. Bukankah kamu tidak suka dengan bisikan itu? Bukankah kamu tidak percaya dengan bisikan itu? Bukankah engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah? Ya. Fakarahiyatuka li hadhil waswasah ya. Maka ketahuilah kebencian kamu terhadap waswasah ini ya adalah mada sorihul iman menunjukkan kamu itu beriman Inilah senjata yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Ada beberapa pembahasan penting dalam syarah Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Naam, hafizahullah taala. Namun di antara perkara penting yang perlu kita ingatkan di sini ikhwatul kiram, agar kita selamat dari waswasah syaitan dan gangguan syaitan ada beberapa hal yang harus kita upayakan. Yang pertama, kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Agar kita menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala, menjadi wali-wali Allah. Ketika seorang menjadi wali Allah dengan dia bertakwa, maka Allah akan selamatkan dari semua bisikan-bisikan syaitan, Waswasa. subhat kekufuran, subhat kebidahan. Nah, Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim akan mengeluarkan wali-walinya dari kegelapan kepada cahaya. Qala jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim Alladzina amanu eh, Allahu waliyul ladina amanu. Allahu waliyul ladina amanu. Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah adalah wali, penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum Allah akan mengeluarkan mereka minal zulumat dari kegelapan-kegelapan ilan nur kepada cahaya. Kalau kita ingin selamat dari segala kejelekan, kita ingin selamat dari segala syubah, Nah, selamat dari waswasah syaitan yang kita upayakan adalah berupaya untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Al ibadah lillah jalla wa ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, shalawatul hams, salat lima waktu ditekuni, diperbaiki. Al-wudu, at-taharah. Naam, dan yang lainnya minal ibadat. Kemudian kita meninggalkan muharramat. Fa'alaina an Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, nasta'id billahi min syayatin al-ins wal jin. Kita banyak berlindung pada Allah. Banyak berlindung pada Allah dari syaitan. Naam, dan kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk banyak beristiadah. Seperti ayat tadi Al-Ikhlas, eh, Al-Falaq, An-Nas. Ini diantara surah yang e, disyaratkan untuk dibaca ba'da solawat, al-khams. Setelah sholat lima waktu. Qul bi birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul bi birabbil Falak, min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد berdoa kepada Allah minta perlindungan membaca Al-Quran saja kita diperintahkan isti'adah a'udzubillah minasyaitonir rajim di dalam solat sebelum kita membaca suratul fatihah disyariatkan untuk beristi'adah a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nakhihi wa nafih. na'am Allahumma inni bika minal khubuthi wal khaba'is. Isti'adzah minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Naam. Dan juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Di antara sebab untuk kita selamat dari waswasah syaitan adalah dengan kita menuntut ilmu. Talabul ilmi syar'i. Mempelajari ilmu Al-Qur'an dan sunnah seperti tadi, seperti tadi kita mendengar, ya. Bagaimana Nabi mengobati waswas syaitan. waswas syaitan diobati dengan iman. Dengan kita tidak mengikuti bisikan itu. Ya. Dengan kita membuang perkara-perkara yang ragu itu. Yang kita pegang adalah perkara yang kita yakini. Naam. Eh, para sahabat selamat dari waswas syaitan. Kenapa? Karena datang kepada Nabi Ali Sulatul Salam. Inna nasan min ashabi Nabi alaihi salatu wassalam Nabi. Datang serombongan manusia kepada Nabi alaihi salatu Kemudian menceritakan apa yang mereka dapatkan dari bisikan syaitan. Diberitahu oleh Nabi jalan keluar, makhraj. Fa talabul ilmi, maka menuntut ilmu itu adalah jalan untuk kita mendapatkan assalamah, keselamatan min wasawisi syaitan, dari waswasah syaitan, ya, dari bisikan mereka, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Wassalamualaikum wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala warahmatullahi wabarakatuh.